Di Mitra bisnis ada cerita kuno tentang seorang bangsawan yang mempunyai anak yang sangat cantik sekali. Nah, seorang pemuda kaya raya dari negeri seberang datang dan ingin melamar anak ini. Karena sungkan untuk menolaknya, seakhirnya sang bangsawan bilang, Anakku, kamu boleh menikah dengan putriku kalau kamu bisa menangkap ekor dari salah satu kerbau yang aku lepas nanti. Ada tiga ekor kerbau dan kamu hanya perlu menangkap ekornya salah satu saja. Sang pemuda yang perkasa ini seorang pejuang yang hebat menyanggupinya. Dia bilang, masa aku tidak bisa mengalahkan seekor kerbau saja? Maka akhirnya ditaruhlah di sebuah halaman yang sangat besar. Dan kerbau yang pertama dilepas. Kerbaunya super besar, menakutkan sekali ya. Dan anak muda ini bilang, aduh kok ada kerbau seperti ini. Akhirnya dia bilang, ah masih ada dua lagi, nanti aja, nanti aja. Kerbau yang pertama lewat, dibiarkan saja. Kerbau yang kedua keluar dilepas oleh sang bangsawan. Dari kerbaunya sedikit lebih kecil, tapi tanduknya panjang dan tajam. Dan kepalanya goyang kanan, goyang kiri. Wah pemuda ini bilang, wah celaka, ini juga berbahaya. Maka dia biarkan, udah aku nunggu yang ketiga saja. Nah, yang ketiga, ketika dilepas ternyata kerbaunya kecil, jalannya pelahan, dan pelan-pelan jalan mendekati pemuda ini. Pemuda ini sudah tertawa dalam hati dan dia bilang, ini kerbau yang aku mau tangkap. Setelah mendekat, dia baru menemui bahwa ternyata kerbau yang ketiga ini tidak punya ekor mitra bisnis tentu ini sebuah lelucon saja. Tetapi ini juga menggambarkan bahwa kesempatan itu kadang-kadang ketika pertama kali datang walaupun sulit, mungkin sudah waktunya Anda kejar karena kesempatan kedua atau ketiga mungkin lebih sulit atau bahkan mungkin sudah menjadi tidak dapat Anda kejar lagi karena batasan-batasan yang ada pada kesempatan berikutnya yang semakin lama selalu semakin sulit. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengundang kami untuk seminar ataupun corporate training dan menghubungi Tanadi Santoso Seminar at gmail.com Tanadi Santoso Seminar satu kata at gmail.com Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.